taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Allah yang bersifat Rabbil Alamin. Tidak akan melarang seseorang kecuali di balik larangan itu banyak hal-hal yang negatif dan Allah tidak akan memerintahkan seseorang untuk melakukan satu pekerjaan apapun kecuali di balik perintah-perintah itu banyak hal-hal yang positif bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat dan bagi nusa dan bangsa. Masyarul hadir rahimakumullah Tema khutbah pada kali ini adalah Al-Quran di era modern Masyarul hadir rahimakumullah Patut kita syukuri Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mendaulat kita selaku manusia Sebagai khalifah fil ardh sebagai pemimpin di bumi ini untuk melaksanakan titahnya agar supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Allah tidak membiarkan manusia melakukan hal-hal sepak terjangnya di bumi ini. Membiarkan mereka memilih jalan hidup sendiri tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita sekalian satu resep kehidupan. Satu resep kehidupan yang dengan resep ilahi, resep yang Rabbani ini, Allah menuntun kepada kita agar supaya kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Resep itu tidak lain adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa di dalam menindaklanjuti resep Rabbani Ilahi yang berupa Al-Quran Al-Karim ini, Allah telah mengutus kepada kita seorang Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang mampu bisa menerjemahkan resep yang berupa Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal, tinggal kita saja bagaimana kita bisa menyelusuri jejak-jejak Nabi dalam rangka untuk bisa meraih satu kehidupan yang damai, sejahtera, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Kitab suci Al-Qur'an ini adalah merupakan satu-satunya kitab suci yang ada di bumi yang masih asli yang masih orsinil sesuai dengan apa yang dilantunkan atau dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya dan sampai kepada generasi kita sekarang ini. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal, apalagi satu kalimah, apalagi satu surah, apalagi satu satu surah, apalagi satu ayat, apalagi satu surah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan dalam rangka menyusahkan umat manusia, bukan dalam rangka untuk mendistakan umat manusia, tapi justru Allah menurunkan Al-Qur'an Al-Karim ini supaya menjadi supaya menjadi tazkirah, menjadi pengingat kepada manusia sekalian tentang apa arti hidup dan apa arti kehidupan ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Qur'an adalah merupakan kitab kemanusiaan. Allah sudah men-setting Al-Qur'an ini untuk seluruh umat manusia, bukan untuk umat Islam saja karena ini adalah merupakan risalah yang terakhir. Risalahnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu adalah risalah yang terakhir. Kitab suci Al-Quran adalah merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kepada kita sekalian. Oleh karena itu, isi daripada kitab suci Al-Qur'an ini menyangkut segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan umat manusia baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan keluarga ataupun keluarga eh, ataupun kehidupan ber, berbangsa dan bertanah air. Begitu juga kitab suci Al-Qur'an Al-Karim menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, menyangkut juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Hal-hal yang zahir, ada ada juga hal-hal yang gaib. Semuanya itu tertampung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Mereka yang bisa mencermati, <clears throat> mereka yang bisa mentadaburi isi kandungan Al-Quran Al-Karim dengan penuh keikhlasan. Mereka akan mampu untuk menembus apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujaran-ujaran, dari ucapan-ucapannya. Mereka yang mampu untuk bisa mengetahui as asror ataupun rahasia di balik titahnya mereka adalah orang yang beruntung mereka telah dianugerahkan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa hikmah kepada orang yang dikehendakinya mereka yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah maka mereka adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pada era modern ini pada era modern ini bagaimana kita bisa mensosialisasikan Al-Qur'an. Paling tidak ada tiga hal yang patut kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi masyarakat modern yang mulai pada meninggalkan agama. Pernah diatakan satu penelitian di 12 negara di negara barat terhadap pemuda yang berumur 16 sampai 26 tahun. Mereka ditanya tentang agama. Mereka umumnya tidak mengenal agama lagi. Walaupun mereka masih mempercayai adanya Tuhan. Mereka menganggap bahwa kehidupan mereka yang sudah sejahtera, kehidupan mereka yang sudah bagus, mereka tidak lagi membutuhkan agama. Karena mereka anggapan bahwa kehidupan toh sudah mereka raih dengan sebaik-baiknya. Apalah arti agama dalam kehidupan ini? Ini adalah merupakan bahaya dalam kehidupan modern di mana agama sudah banyak yang tersingkirkan. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan mereka adalah dari Allah mereka hidup dari Allah, rezeki mereka itu dari Allah. Setiap nafas yang mereka hembuskan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengenal agama, berarti mereka melalaikan zat yang telah menciptakan mereka. Ini adalah merupakan satu tantangan bagi kita sekalian. Yang kedua adalah masalah kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala telah menghormati manusia dengan sebaik-baiknya Allah mengangkat manusia sebagai khalifah fil ard. Allah menjadikan manusia dengan kedua tangannya. Ma manaka an lima khalaqtu biyadai. Allah lah yang menciptakan manusia dengan kedua tangannya, berbeda dengan alam semesta yang lain yang diciptakan dengan kun fayakun. Ini adalah merupakan kehormatan bagi manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menghormati Bani Adam mereka diberikan makanan dengan makanan-makanan yang baik-baik. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Begitu juga harta manusia, jiwa manusia, darah manusia, kehormatan manusia tidak bisa dilecehkan oleh siapapun juga. Ambaina, seandainya ada orang mereka melecehkan kehormatan manusia, mereka harus berhadapan dengan zat yang menciptakan manusia. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita lihat betapa pada masa sekarang ini, di beberapa tempat, di negara-negara di luar Indonesia, mereka saling perang, memerangi antara kawan sendiri, antara saudara seiman sendiri ini adalah merupakan satu tragedi kemanusiaan. Jangan sampai hal ini akhirnya bisa merembas ke Indonesia. Kita mempunyai falsafah yang kita junjung bersama yaitu Pancasila. Inilah yang bisa mempererat antara kita dengan sesama bangsa Indonesia. Masyarakat hadirin rahimakumullah yang ketiga ini adalah merupakan keadilan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan hukum manakala keadilan ekonomi dan keadilan hukum itu sudah tersisihkan dalam kehidupan umat manusia, maka jangan di jangan dikatakan bagaimana nanti, nanti bagaimana kehidupan umat manusia manakala keadilan itu sudah tidak ada, manakala keadilan ekonomi, ya, keadilan sosial itu sudah tidak ada. Bisa kita bayangkan akan terjadi satu huru-hara yang besar dan itu adalah merupakan malapetaka bagi manusia dan kemanusiaan. Al-Quran, baik hal yang berkaitan dengan keagamaan, baik yang berkaitan dengan kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan keadilan, memberikan penekanan yang demikian besar. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa Orang-orang ahli kitab sebelum kita mereka berwasiat Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an Berwasiat agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal kemanusiaan kita junjung Al-Qur'an menjunjung betul tentang kemanusiaan itu. Ini adalah yang perlu kita suarakan, kita gelegarkan pada masyarakat bahwa Al-Qur'an agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi tentang kemanusiaan Begitu juga tentang keadilan. Allah berfirman, "I'duluhu aqrabu taqwa Ya ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth. Jadilah kamu penegak keadilan. Dengan demikian, maka Al-Qur'an masih tetap masih tetap dalam keadaan yang baik. Al-Qur'an adalah merupakan kitab untuk semua umat manusia. Al-Quran adalah untuk sepanjang zaman. Oleh karena itulah, mari kita ambil nilai-nilai yang bersifat universal ini kita sebarkan kepada masyarakat, kepada masyarakat luas baik di Indonesia maupun di luar sana sehingga dengan demikian kita bisa terus menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Qur'an Al-Karim pada masa modern ini.